Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau salat di Hudaybiyah, ketika itu Rasulullah tidak jadi umroh salat subuh di ah, Hudaybiyah. Kebetulan malamnya turun hujan. Rasulullah bersabda, "Qala hal tadruna madza qala rabbukum Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah kalian tahu apa yang Allah Allah firmankan? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulullah Maha mengetahui apa yang Allah firmankan. Qala, Rasulullah berkata, qala hadis qudsi asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun bi Kata Rasulullah dan Allah berfirman di pagi hari ini hambaku ada yang kafir dan ada yang beriman. Fa'amma man qala mutirna bifadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun Barang siapa mengatakan hujan turun kepada kami karena rahmat Allah, karena fadilah Allah, mereka lah beriman kepada Allah. Barang siapa mengatakan hujan turun karena sebab selain Allah, sebab karena langit tertentu, sebab karena bintang tertentu, maka mereka telah berkufur kepadaku. Ketika turun hujan, apakah kita mengatakan hujan dari Allah atau hanya sekedar fenomena alam? Ketika datang musibah, apakah kita mengatakan dari Allah atau hanya sekedar fenomena alam membuat kita lupa di sana ada sebab segala sebab yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya rahimakumullah dalam hal disebutkan juga wa amma man qala mutirna binaui kada wa kada barang siapa turun hujan karena sebab Gugusan bintang tertentu, kalau gugusan bintang ini datang biasanya turun hujan dan gugusan bintang menjadi sebab turunnya hujan, Allah mengatakan mereka lah telah kufur kepadaku. Rasulullah mengajak bicara bukan kepada orang kafir, Rasulullah mengajak bicara kepada sahabat yang waktu itu sama-sama salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin hadirin rahimakumullah, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tolong jangan ada sebab selain Allah. Seluruh apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mengatakannya Allah, Allah, Allah karena Allah lah yang mengatur segalanya dalam kehidupan ini. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'uddun. Allah mengatur seluruh urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah seribu tahun menurut perhitungan manusia. Allah, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri kalau ada yang tidak, kalau ada musibah apakah kita mengatakan itu adalah dari Allah karena dosa yang kita lakukan atau kita hanya sekedar mengatakan itu adalah fenomena alam. Hadirin rahimakumullah, terlalu banyak bukti kekuasaan Allah, bukti Allah mengatur apa yang ada di langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يوقنون seluruh yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya adalah sebabnya Allah dan semuanya adalah bukti bahwa Allah maha mengatur bahwa Allah adalah Rabb bahwa Allah adalah ilah satu-satunya yang berhak kita sembah yang agak mengherankan bagi manusia atau di Indonesia beriman kepada Allah tapi tidak terlalu yakin kalau orang kafir ke neraka Seharusnya kita beriman kepada Allah dan yakin orang kafir adalah ke neraka. Akan tetapi kita asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ada yang tidak beriman kepada Allah, rasanya mereka pun masuk surga. Karena hadir rahimakumullah kezaliman yang sangat Allah benci adalah kekufuran. Ketidakadilan yang sangat Allah benci adalah kekufuran. Tidak ada dan kita dengan iman kita meyakini siapapun yang tidak beriman adalah jurusannya ke neraka. Akhirnya hadirin manusia di hadapannya bukti-bukti kekuasaan Allah akan tetapi manusia karena terlalu banyak bukti kekuasaan Allah mereka lupa akan adanya Allah dalam kehidupan ini mereka lupa bahwa Allah adalah sebab dari segalanya oleh karena itu, seharusnya kita menghadirkan Allah dalam segala kehidupan yang kita alami. Allah berfirman wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka lewati yang mereka manusia saksikan sedangkan manusia berpaling daripadanya. Penyakit manusia tahu atau terkadang lupa itu ayat-ayat Allah. Kalaupun dia tahu itu ayat-ayat Allah, mereka berpaling dan tidak mau taat kepada Allah. Kalau kita membaca surah Ar-Rahman, kita sering mengulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terlalu banyak kekuasaan Allah dalam kehidupan kita akan tetapi kita makhluk yang sangat lemah tidak bersyukur kepada Allah bahkan kita memungkiri bahwa sebab dibalik segala sebab adalah Allah yang kita lihat adalah fenomena alam yang kita lihat adalah gejala El Nino yang kita lihat adalah hutan yang gundul tapi kita lupa di balik segala terjadi adalah Allah Allah Allah bukan yang lain kita boleh mengatakan karena hutan gundul tapi kita mengatakan dan sebab hakikinya adalah Allah kita hadirin rahimakumullah salah satu juga yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain yang menguasai tempat matahari terbit dan tempat matahari terbenam yaitu Allah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang mengatur segalanya adalah Allah akan tetapi manusia sering lupa dengan Allah Hadirin maka hendaknya kita menghadirkan kehidup, dalam kehidupan ini apapun yang kita alami Allah, Allah, Allah. Kenapa? Karena kesalahan orang kafir adalah tidak memposisikan Allah dalam posisinya tidak menghormati Allah sesuai dengan penghormatannya wa ma qadar wa qadarullah haqqa mereka tidak menghormati Allah sesuai dengan penghormatannya kenapa padahal Allah dalam ayat disebutkan wa huwa alladhi fis samaa'i ilahun wa fil ardi Allah yang di langit adalah Tuhan Allah yang di bumi adalah Tuhan bukan hanya sekedar bumi tapi di langit pun Allah Tuhan Allah Rabb yang maha mengatur mari kita lihat ayat yang menyebutkan segala apa yang terjadi adalah Allah di sebabnya huwallazi khalaqas samawati wal ard yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Wa anzala minas sama'i yang menurunkan hujan dari langit adalah Allah. Fa akhraja bihi samarati wa rizqa yang menjadikan tumbuhan tumbuh tumbuhan berbuah adalah Allah rizqan lakum sebagai rizki bagi kalian wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri sampai perahu yang mengalir berlayar di atas air di atas laut adalah atas kekuasaan Allah wasakhkhara anhar sungai-sungai yang mengalir adalah kekuasaan Allah wasakhkhara lakum syamsa wal qamar daibain matahari bulan berputar semuanya atas kehendak Allah wa laila wan nahar pergantian siang dan malam adalah Allah wa ataakum min kulli ma sa'altumuh dan Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta semuanya Allah Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kalau kalian menghitung nikmat Allah tidak akan ada yang terhitung hadirin rahimakumullah terkadang kita bertanya kenapa kita harus beribadah mari kita lihat riwayat seorang ahli ibadah di bangsa Yahudi. Yahudi pengikut Nabi Musa adalah orang muslim. Dia beribadah 70 tahun kepada Allah. Diriwayatkan dalam hadis ketika dihisab di hadapan Allah, Yahudi ini mendengar perintah Allah kepada malaikat, "Wahai malaikat, masukkan orang ini ke dalam surgaku karena rahmatku." ahli ibadah ini protes. Ya Allah, Apakah tidak cukup 70 tahun aku beribadah untuk memasukkanku ke dalam surgamu? Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, hitung nikmat penglihatan orang ini dengan ibadah yang dia lakukan 70 tahun. Setelah itu nikmat penglihatan dihitung, kemudian ibadahnya tidak cukup membayar nikmat penglihatan. Kemudian Allah memerintahkan masukkan orang ini ke neraka karena dia ingin masuk neraka dengan amal salehnya Kemudian hamba Allah ini mengatakan, Ya Allah, aku masuk surga karena rahmatmu. Allah memerintahkan kepada malaikat, masukkan orang ini ke dalam surgaku atas rahmatku. Kalau kita hitung nikmat Allah tidak terhitung, kalau kita bayar dengan ibadah tidak terbayar. Oleh karena Rasulullah SAW ketika ditanya kenapa sampai bengkak sholatnya, Rasulullah mengatakan alam akun abdan syakur. Rasulullah sudah dimaafkan dosanya, tapi Rasulullah ingin menjadi hamba yang bersyukur. Oleh karena hadirin rahimakumullah, mari kita ingat Allah dalam segala hal. Zikrullah bukan hanya sekedar la ilaha illallah di mulut kita, tapi kita ingat Allah bahwa segala sebab yang ada dalam kehidupan ini adalah Allah Allah yang memberi rizki, kita tidak sombong. Allah yang menjamin rizki, kita tidak menjadi putus asa. Aikata hadirin rahimakumullah. Dalam hal ini sekali lagi marilah kita menghadirkan Allah dalam segala kehidupan. Khususnya kalau ada musibah, tolong hadirkan Allah. Allah yang mendatangkan musibah. Jangan sampai kita ketika datang musibah hanya mengandalkan fenomena alam dan kita tidak pernah bertaubat kepada Allah. Mari bandingkan kita sebagai manusia yang beriman dengan ayat yang berbunyi <clears throat> Alam taro annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayati kulli sabbarin syakur apakah kalian tidak melihat bahwa perahu yang berjalan di atas laut adalah atas nikmat Allah agar Allah memperlihatkan kepada kita bukti-bukti kekuasaan Allah kemudian wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'allaha mukhlishina lahud Dulu orang-orang kafir ketika mereka digulung ombak berjalan di atas laut kemudian digulung ombak mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum bari faminhum muqtad dan Allah menyelamatkan mereka namun masalahnya setelah diselamatkan mereka kembali ke dalam kekufuran dulu orang-orang kafir kalau ditimpa musibah ingat Allah pertanyaannya apakah kita ketika timpa musibah teringat Allah Apakah ketika banjir datang kita ingat Allah? Apakah ketika gempa bumi kita ingat Allah? Apakah di televisi ketika mendengar berita kebakaran hutan menyebut nama Allah? Allah hilang dalam kehidupan kita. Padahal seorang kafir yang sebelum masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal diriwayatkan dalam sirah ketika orang-orang kafir lari dari Rasulullah ketika Rasulullah Fathu Mekah, ketika mereka tidak mau menerima Islam, mereka ingin lari ke Habasyah kemudian naik kapal laut. Yang terjadi adalah di tengah kapal laut, tengah lautan mereka digulung ombak, semuanya berteriak Allah, Allah, Allah. Ikrimah bin Abu Jahal yang ada dalam penumpang tersebut mengatakan, Orang-orang ini aneh, beribadah kepada Lata dan Uzza, kalau ada musibah ingatnya kepada Allah, berarti Allah Tuhan. Akhirnya Ikrimah bin Abu Jahal nah masuk Islam dan meriwayatkan hadis. Oh, anak Abu Jahal masuk Islam karena ingat Allah ketika datang musibah. Permasalahannya sejauh mana kita mengingat Allah ketika datang musibah dan kemudian kita bertobat kepada Allah. Ternyata kita jauh dari Allah kadang-kadang Allah tidak ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah wa ma qadarullah haqqa qadri kita terlalu salah menilai Allah. Kita menyangka tidak ada Allah dalam peran kehidupan ini. Kita menyangka bahwa yang kita peroleh adalah hasil keringat kita. Padahal semuanya adalah karena Allah, Allah, Allah, bukan yang lain. Maka Jangan-jangan kita termasuk yang salah menilai Allah seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Wa ma qadarullah qadari. Karena mereka tidak tahu siapa Allah, tidak menghormati penghormatan semestinya kepada Allah. Mereka mengatakan Allah punya anak, Allah punya bentuk yang lain selain Allah. Oke hadirin rahimakumullah, innama kana qaul mu'minin. Apa bentuk kita dalam taat menghargai Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Ilah, Allah sebagai sebab dari segalanya, maka penghormatan kita adalah innama kana qaul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ketika Allah nyuruh apapun kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika Allah melarang apapun kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kita lakukan apa yang Allah perintahkan. Kita tahuhi apa yang Allah larang. Karena kita yakin segala sebab dibaliknya adalah Allah. Bukti penghormatan kita adalah ketaatan kita kepada Allah bukan yang lain. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita rasakan perang Allah dalam kehidupan ini? Apakah kita rasakan perang Allah dalam masalah rezeki? Apakah kita rasakan perasaan Allah dalam masalah bahaya? Kalau semuanya adalah Allah, maka konsekuensinya adalah marilah kita mengatakan sami'na wa ato'na ketika kita diperintah, sami'na wa ato'na ketika kita dilarang, karena kita hidup di zaman orang-orang yang membangkang terhadap Al-Quran. Al-Quran mengatakan babi haram dibuatnya babi bermanfaat. Al-Quran mengatakan manusia turun ke muka bumi dalam keadaan tingginya 30 meter. Mereka mengatakan manusia berasal dari kerak. Al-Quran secara terang-terangan mengharamkan riba. Mereka mengatakan riba adalah sumber rizki. Betapa manusia pembangkang. Awalam yarul insana anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Manusia adalah makhluk aneh yang ketika kecil ketika dia sebagai tetes mani tidak berdaya dijaga Allah, tapi kalau sudah besar mereka menentang Allah. Oleh terakhir adakah alasan kita tidak menyembah Allah? Jawabannya dalam surah Yasin, "Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un?" Adakah alasan kita tidak menyembah Allah padahal Allah menciptakan kita dan kita akan kembali kepada Allah? Adakah alasan kita tidak menyembah Allah? "Attakhidhu min dunir rahman in yuridni rahman bidullah tughni anni syafa'atun syai'aw la yanqidun?" Apakah pantas aku menjadikan selain Allah Tuhan padahal kalau Allah menghendaki mabarrah kalau Allah menghendaki bahaya tidak seorang pun bisa menghalangi kalau Allah menghadapi kebaikan tidak seorang pun akan bisa menghalangi oleh karena itu tidak ada alasan sama sekali untuk tidak mengatakan Allahu Rabbi Allah Tuhan kami Allahu Ilahi Allah tempat kita menyembah awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun bilim jangan sampai kita diciptakan Allah akan tetapi setelah kita dewasa menjadi para penentang Allah Bukti sejarah sudah terlalu banyak. Fir'aun menentang Allah dihancurkan. Ad menentang Allah dihancurkan, Samudi tentang Allah dihancurkan. Apakah kita akan mengulang sejarah orang-orang yang Allah hancurkan? Mereka diciptakan Allah, mereka hidup atas jasa Allah, tapi mereka membangkang kepada Allah. Sunnatullah tidak akan berubah. Siapapun yang membangkang kepada Allah, Allah berhak untuk mengazabnya.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 Hadirin rahimakumullah, sebuah hadis menyebutkan bahwa seluruh umatku di surga. Rasulullah memberi kabar gembira kepada sahabat seluruh umatku di surga. Los bergembira namun dikejutkan oleh perkataan Rasulullah illa man aba kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya Rasulullah, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Rasulullah menjawab, barang siapa taat kepadaku maka mereka adalah sudah menginginkan surga. Barang siapa tidak mau taat kepadaku mereka sudah tidak mau surga. Fakon aba. Oleh karena itu hadir rahimakumullah, surga dan neraka adalah pilihan kita di dunia. Silahkan Anda memilih sepanjang nafas masih bergerak, sepanjang nafas masih berfungsi, Setelahkan Anda berpilih mau menuju surga atau menuju neraka di akhirat tidak seorang pun dibolimi yang memilih surga dengan konsekuensinya yang memilih neraka dengan konsekuensinya surga dan neraka adalah pilihan kita di muka bumi ini bukan yang lain silahkan Anda memilih jangan sampai menyalahkan karena setan nanti akan mengatakan fala talumuni walumu angkusakum jangan salahkan saya kata setan karena menggoda kalian, tapi salahkan kalian karena saya tidak berhak membolak hati, saya hanya berhak menggoda dan kalian yang salah kenapa ikut saya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dan menjadikan kita pandai memilih apakah kita akan menuju surga Allah atau kita sudah salah memilih berkufur kepada Allah, mungkar kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah dan memilih jalan menuju neraka Allah.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 Ya Allah, kuatkan hati-hati kami sehingga kami bisa memilih surga. Ya Allah, kuatkan hati-hati kami sehingga kami mampu menjauhi hal-hal yang membuat kami menuju neraka. Ya Arhamar Rahimin. المؤمنين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا musarrif القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ya Allah di tanganmu membolak-balikan hati palingkan hati-hati kami kepada ketaatan kepadamu tetapkan hati-hati kami untuk tetap taat kepadamu ya arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhkurun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar aqimish shalah